Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halukum? Apa kabar semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah eh, episode pertama ya video pertama kita dalam belajar bahasa Arab eh, Akademi Nur ya, ada program belajar bahasa Arab dan kita akan coba memulai eh, untuk apa namanya sama-sama belajar ya bahasanya sama-sama belajar e, bagi pemula ya sangat dasar sekali dan kita sini menggunakan buku al yaitu Baina Yadaik ya sebetulnya banyak buku pelajaran bahasa Arab namun e, <clears throat> sengaja dari program Akademi Nur memilih kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini sebagai e, rujukan ya buku panduan kita dalam belajar bahasa Arab karena apa? Karena di dalam buku ini eh, dia sudah dibagi-bagi, dia sudah dibagi-bagi mulai dari percakapan eh, ada kemudian yang kedua kiroah, kemudian mufrodat atau kosakata, kemudian kalam dan ada juga fahmul masmu'nya. Nah, jadi eh, kita kedepannya akan membagi pelajaran ini ke dalam beberapa eh, segmen ya. Yang pertama percakapan, kita khususkan percakapan. Ada beberapa percakapan nanti. Kemudian setelah itu ada kiroah, ya kiroah artinya membaca. Tentunya membacanya adalah membaca eh, bacaan-bacaan yang atau membaca kata-kata yang ringkas, ya. Kemudian ada juga mufrodat <clears throat> dan eh, ada kalamnya. Baik, pada video pertama ini kita akan uh, memulai ya. Bagi pemirsa di rumah juga bisa nanti melihat di layar kaca atau mungkin akan dikirimkan buku panduannya. Ada di uh, kitab pertama Al-Arabiyah Bayna Yadaik Al-Mujalladul Awal jilid pertama bagian A. Ya, jadi uh, kitab Al-Arabiyah Bayna Yadaik ini ada empat jilid, masing-masing jilid itu ada dua kitab. Uh, jilid 1A, jilid 2, jilid 1B ya. Jadi kita memulai dari yang pertama sekali, <clears throat> eh, di mana pada pelajaran pertama ini al-wahdatul ula, pada wahdah al-ula bagian pertama itu temanya adalah seputar at-tahiyyah wa ta'aruf ya. At-tahiyyah wa ta'aruf. Ya, saling mengucapkan salam, mengucapkan tahiyyah dan juga saling berkenalan ya. Karena memang bahasa itu adalah dimulai dari perkenalan begitu. Baik, semuanya bisa melihat di halaman 2 ya bagi yang punya bukunya dibuka di halaman 2 atau mungkin juga melihat di layar kacanya. Uh, halaman 2 percakapan al-ardu ya al-ardu. Ini bacanya al-ardu pemaparan ya atau paparan. Al-hiwarul awal. Al-hiwarul awal. Artinya percakapan pertama. Jadi percakapan itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-hiwaru. Ya, al-awwal yang pertama. Al-hiwarul awwal percakapan pertama. Ya, bagian A, bagian alif. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur, lihat ya, unzur wastami' dengarkan baik-baik waaid dan ulangi. Ya, jadi pemirsa sahabat Akademi Nur nanti diikuti ya, diulangi apa yang kemudian kita bacakan, ya kita tuntun. Unzur wastami' waaid Ya, coba dibaca sama-sama. Unzur wastami' wa'id lihat, dengarkan dengan betul, wa'aid, dan ulangi. Percakapan ini antara dua orang, Khalid wa Khalil. Ya, yang pertama Khalid dan yang kedua adalah Khalil. Ya. Khalid memulai, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalid. Masmuka. Bisa juga kita baca begini. Ismi Khalidun Masmuka. Tetapi biasanya orang jarang ya membunyikan nama Khalidun. Gitu, tapi Khalid cukup saja. Khalil menjawab, "Ismi Khalil." Ismi Khalil. Ya, bedakan antara Khalid dan Khalil. Kemudian Khalid berkata, "Kaifa haluka?" Kaifa haluka? Qala Khalil, "Bi khairin walhamdulillah." Bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluka anta wa kaifa haluka anta bi khairin walhamdulillah ya ya sudah diperhatikan tadi ya sudah didengar dilihat sekarang coba ikuti kita ulangi dari pertama assalamualaikum ya kita ulangi lagi assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa juga kalau e, dibalas kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita boleh membalas dengan yang lebih lagi waalaikumsalam warahmatullah. Ya, itu lebih afdal, lebih e, bagus. Menjawab salam dengan dilebihkan. Kalau orang bilang assalamualaikum, maka kita bilang waalaikumsalam warahmatullah ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasul, kalau ada orang e, memberikan kebaikan kepada kita, maka balaslah dengan yang lebih baik. Jadi ini salah satu bentuk pengamalannya. Baik, kita mulai. Ismi Khalid. Masmuka Ismi Khalid. Masmuka Baik, kita pindah. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Ya. Bedakan ya. Kalau yang tadi Khalid itu kho panjang. Khalid. Kalau Khalil lamnya yang panjang. Khalil. Ya. Kita lanjut. Kaifa haluka? kaifa haluka bi khairin walhamdulillah bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluka anta wa kaifa haluka anta bi khairin walhamdulillah bi khairin walhamdulillah. Nah, ini masih sederhana sekali, tapi ini harus kita simak baik-baik ya. Karena kunci dalam bahasa Arab itu, e, pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat Akademi Nur, adalah tepat kita mengucapkannya, sering dia diulang, ada disebut dengan istilah mumarosah ya, harus sering kalian ulang. Ya, mumarosah. Jadi, e, tidak cukup hanya sekedar tahu saja e, makna katanya, tapi dia juga harus diucapkan ya ucap sesering mungkin ya dan kadang-kadang eh, penyakit orang-orang yang eh, setengah apa namanya paham atau baru belajar dia pengen cepat nah ini sebetulnya adalah eh, bentuk apa namanya kekeliruan ya dalam belajar jadi kita harus konsisten serus, e, eh, kita ulang sebanyak-banyaknya supaya bahasa tadi betul-betul e, lengket dia di lisan kita ya dalam kondisi apapun kita bisa mengucapkan bahkan dalam tidur sekalipun kalau terbangun misalnya ngigau itu bisa terucap nah, itu artinya sudah betul-betul e, lekat bahasa tadi di dalam e, lisan kita ya, dan itu hanya bisa dengan cara diulang-ulang nah masalahnya kan kita di Indonesia khususnya kalau kita di rumah-rumah itu kan kita tidak berkomunikasi dengan bahasa Arab sehingga solusinya adalah dengan terus diulang-ulang dan dibaca-baca supaya dia betul-betul lengket ya sekarang kita coba pahami dulu apa arti dari percakapan ini. Assalamualaikum. Ya, ini sering kita ucapkan, tapi perlu kita tahu kata perkatanya. Assalamu artinya keselamatan, ya. Alaikum bagi kalian, atas kalian atau bagi kalian. Jadi keselamatan bagi kalian. Doa kebaikan untuk orang yang kita ucapkan eh, salam kepada mereka. Tentu harus dijawab alaikumussalam dan bagimu pula keselamatan, ya. Salam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Nama saya, namaku Khalid. Mana sayanya Ustaz? Ya, mana kata kunya di dalam ismi ini? Nah, itu huruf ya yang ada di akhir kata ismi, ya. Itu ya di situ maksudnya adalah saya Ya, ismi namaku, nama saya. Ismi Khalid. Mas muka ma ismuka, tapi dia harus dibaca langsung. mas muka. Ya. Coba mas muka. Ya. Siapa namamu? Di mana kamunya di situ? Huruf K di akhir kata ismuka. K itu maksudnya sini adalah kamu. Mas muka ya. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Nama saya adalah Khalil. Kaifa haluka? Ya. Kaifa haluka? Kaifa artinya bagaimana. Haluka keadaan, kabar ya. Hal halun itu kan udah masuk bahasa Indonesia itu. Hal, keadaan, ya. Haluka, keadaan kamu. Kamu di sini adalah huruf K di akhir kata hal. Itu dua kata sebenarnya. Haluka, hal itu maksudnya adalah keadaan atau kabar. K-nya di situ maksudnya adalah kamu. Ya, kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu, kabarmu? Bi khairin. Ya, jadi kalau kita ditanya, umumnya jawabannya adalah bi khairin, ya menunjukkan kita itu baik saja. Kaifa haluk? Kaifa haluka? Bi khairin. Ya, bi khairin. Ya, dengan baik. Ya, baik maksudnya begitu ya. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdu puji-pujian lillah bagi Allah. Wa kaifa haluka anta? wa kaifa haluka anta ya sebetulnya cukup saja kita katakan wa kaifa haluk itu sudah sama artinya tadi anta di sini hanya penegasan saja ya jadi bisa kita katakan wa kaifa haluk atau juga kita katakan wa kaifa haluka anta ya dua-duanya maknanya bisa dipahami jawaban Khalid bi khairin walhamdulillah baik alhamdulillah segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Ya bi khairin, bi khairin. Ya. Bi itu dengan khairin kebaikan. Bi khairin artinya baik, ya. Baik, sekali lagi coba diikuti. Al-Hiwarul Awal. Jadi video pertama ini kita cukupkan di satu e, percakapan ini ya. Nanti untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Al-Hiwarul Awal. Ya, ikuti. Al-hiwarul awal. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur wastami' wa'a'id. Khalid. Ya, kita, kita baca namanya ya. Ini membedakan antara mana yang panjang, mana yang pendeknya. Khalid. Assalamualaikum. Khalil. Waalaikumsalam. Boleh kita tambah Waalaikumsalam warahmatullah. Khalid. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Mas muka. Mas muka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Khalid. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Nah, ini juga sebagai tambahan bisa kita baca kaifa haluka bisa juga dia dimatikan akhirnya kaifa haluk itu juga bisa ya tapi untuk pemula saran saya kita baca sampai akhirnya. Kaifa haluka? Kata Khalil bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah bi khairin walhamdulillah ya baik pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sahabat Akademi Nur video pertama ini kita eh, cukupkan sampai di sini ya di Al-Hiwarul Awal ini diulang-ulang bagi yang masih belum terbiasa menyebutkannya ya mungkin karena baru sekali ini belajarnya atau bagi yang sudah pernah belajar juga tidak mengapa ini diulang-ulang seperti yang kita katakan tadi, uh, kunci bahasa Arab supaya dia bisa lengket di lisan kita harus mumarosah, ya harus ada pembiasaan. Dan pembiasaan itu memang sebetulnya sangat dianjurkan sekali eh, kita itu berbicara dalam bahasa Arab sehari-hari kita, dalam percakap dalam kehidupan sehari-hari kita kita bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Tapi bagi yang misalkan tinggal di rumah ya atau kita hidup di lingkungan yang bukan bahasa Arab, Solusinya adalah sering-sering mendengar, ya, sering-sering melihat bahasa Arab dan diulang-ulang, diikuti. Ya, itu kuncinya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang misalkan dia tidak tinggal di lingkungan Arab tapi bahasa Arabnya jadi fasih, itu salah satu kuncinya adalah pertama dia rajin mendengar, bercakap berbahasa Arab, kemudian mengikuti gaya berbicara orang Arab, ya, diikuti saja tidak masalah bagi pemula, ya dan sering melihat buku-buku yang bertuliskan bahasa Arab. Ya. Baik, e, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari video pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi e, pada video selanjutnya. Kita cukupkan dengan e, membacakan alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.